Usul fikih merupakan acuan dasar, kaidah-kaidah di dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah yang kemudian akan melahirkan sebuah kesimpulan hukum istibar berahkan yang itu nantinya menjadi produk-produk fikih karena ini merupakan acuan maka notabene yang harus menguasai atau yang berhak mengeluarkan kaidah-kaidah usul fikih ini mau tidak mau adalah mereka yang lughah, pakar bahasa jadi yang tidak ngerti bahasa Arab tidak boleh mengeluarkan kaidah usul fikih. Karena memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah yang demikian sangat anggun, yang berbeda dengan redaksi bahasa Arab pada umumnya, tentu menuntut kesempurnaan pemahaman tentang bahasa Arab. Apalagi yang akan digali nantinya adalah menjadi sebuah kaidah di dalam menentukan sebuah status hukum. Nah, itu adalah satu hal yang luar biasa. Itu yang dimaksud dengan usul fikih adalah kumpulan dari kaidah-kaidah yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dalil Al-Quran maupun hadis. Sebagai contoh misalnya akimis sholata liduluki syamsi ila zatakil laili wa Qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat dari sesudah terpinjam matahari hingga gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Solu itu mudi usalli." Salatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ayat dan hadis ini belum menentukan apakah sholat itu hukumnya wajib atau tidak. Belum. Tidak menetapkan apakah sholat itu hukumnya wajib atau tidak, hanya menyebutkan waktunya sesudah tergelincir matahari hingga gelap malam dan disempurnakan dengan sholat subuh. Begitu. Apakah sholat itu wajib atau tidak? Belum. Demikian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Apakah status hukum sholat itu wajib atau sunnah atau sekedar boleh-boleh saja atau mengubah? Nah, kalau kita lihat kaidah salah satu kaidah dari usul fikih adalah al aslu fil amri lil wujud. Asal atau pokok perintah dalam Al-Quran maupun hadis adalah untuk menunjukkan sesuatu yang wajib. Maka perintah di sholat, dirikanlah sholat sesuai dengan kaidah usul fikihnya bahwa asal dari seluruh perintah di dalam Al-Quran maupun hadis adalah untuk menunjukkan yang wajib Berarti status hukum dari sholat adalah wajib dengan melihat redaksi perintahnya. nah, kaidah al-aslu fil amri wujud itu kan berarti mencermati redaksi dari Al-Quran dan hadis tadi. Karena redaksi Al-Quran dan hadis adalah redaksi yang paling tinggi dalam konteks bahasa Arab, mau tidak mau, kaidah itu harus dicetuskan oleh kelompok, bukan oleh individu. Kelompok ulama yang notabene mereka adalah ahlu al-lughah. Maka tidak boleh membuat kaidah usul ya, mereka yang tidak punya latar belakang kebahasa Araban. Ya, tidak bisa. Bikin kaidah sendiri dalam mengistimbat, menarik kesimpulan dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Nah ini sebuah pengantar kita akan masuk kepada beberapa kaidah istimbat hukum. Jadi subhanallah bahwa redaksi Al-Quran dan Hadis itu bisa memungkinkan beragam status hukum. Kalau kemudian yang menarik kesimpulan dari redaksi Al-Quran dan Hadis tidak memahami benar kebahasa Araban, maka bisa jadi yang lahir adalah kaidah-kaidah yang justru mengeluarkan status hukum yang bertentangan dengan kehendak Allah dalam firman-Nya maupun kehendak Rasul di dalam hadis hadisnya. Nah, ini tidak sembarangan tentunya. Yang pertama kaidah tentunya adalah amar atau perintah. Karena inti dari ajaran Islam itu perintah dan larangan. Kira-kira yang paling banyak itu perintah atau larangan Pak dari ajaran Islam. Perintah atau larangan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Perintah yang paling banyak ya daripada larangan. Nanti coba dicek lain. Kalau kemudian yang terbanyak dari ajaran Al-Quran dan hadis itu adalah perintah, ya maka berarti itu sebuah kebaikan. Karena kata masuk dalam ilmu anhu, Sungguhnya, jika kalian memahami perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, فَإِنَّهُ khairan ya'ulukum bihi, aw syarat yang hakum anku. Perintah itu tidak lain adalah untuk kebaikan manusia. Khairat yang menghukumi. Tidak ada perintah yang kemudian justru bukan untuk kebaikan manusia. Karena Allah tidak membutuhkan. Membutuhkan dari kita apapun yang kita lakukan. Dalam kaidah al amal atau perintah ada beberapa kaidah yang disebutkan di sini. Yang pertama al aslumil fil amri di wujud tadi. Ya, asal dari seluruh perintah-perintah dalam Al-Qur'an atau hadis itu yang kemudian harus muncul di dalam benak pikiran kita adalah bahwa ini perintah perintah wajib. Bukan malah kita mengambil yang paling kerja, Wah, perintah ini boleh-boleh saja. Kalau itu yang terjadi, maka kemudian di dalam membaca perintah-perintah itu kita dalam bahasa tanda kutip asal-asalan. Wah ini boleh saja kok, bukan wajib. Tetapi kemudian ketika yang pertama kali hadir dalam pikiran kita ketika membaca perintah Allah dalam Al-Quran hadis bahwa ini adalah untuk sesuatu yang wajib, maka motivasinya akan semakin besar untuk menjalankan perintah dan tersebut. Karena wajib jelas konsekuensinya jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapat jadi kaidah yang tertinggi dari kaidah amal adalah demikian. Memahami perintah dalam aturan hadis pertama kali yang harus dihadirkan adalah bahwa ini itu wajib. Bukan untuk satu sunnah. Kalau sunnah kan kadang mau, kadang tidak. Apalagi yang mubah. Sudah yang wajib agak susah apalagi yang mubah atau yang senang dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya seperti tadi. Yang kedua, al-aslu fil amri la yang tadi at-takrar ataupun at-tikrar. Asal dari sebuah perintah dari aturan dan hadis adalah bahwa perintah itu tidak menghendaki dilakukan berulang-ulang. Akalnya begitu tidak berulang-ulang. Wajibul Haji wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah hajimu dan umrohmu karena Allah. Asalnya adalah bahwa perintah haji dan umroh itu tidak berulang-ulang. Iya. Karena lebih baik orang itu dipanggil haji ya. Sekali daripada haji-haji. enak itu Pak. Kalau Pak Haji, Pak Haji, gimana kabarnya? Kan enak. Kalau dipanggilnya haji-haji, pelitnya dia kalau dua kali haji-hajinya. Haji-haji kok begitu kan ya, kalau sekali Pak Haji. Gitu. Kalau dua kali kan ya enak ya. Jadi asalnya bahwa sekali itu cukup. Tapi nanti ada dari jaring lain yang kemudian mengembangkan asal ini. Mengembangkan prinsip ini. Tapi yang kita baca, yang kita harus hadirkan pertama kali bahwa perintah apapun dari Al-Quran dan hadis itu prinsipnya adalah bahwa perintah itu hanya menuntut kita melakukannya sekali, tidak berulang kali. Seluruhnya dari perintah Al-Quran dan hadis. Tetapi nanti ada dalil-dalil lain yang kemudian mengembangkan status hukum ini dari yang menuntut hanya sekali kemudian berulang kali. Nah, ini luar biasa. Bagaimana para ulama menarik kesimpulan ini luar biasa. Bukan mudah. Karena membaca firman Allah dan sabda Rasul yang kemudian akan ditarik kesimpulan hukum yang berlaku hukum itu dan diamalkan oleh seluruh umat Islam tentunya. Nah yang ketiga juga sama al aslu fil amri la yaktabi al faur asal dari sebuah perintah itu tidak menjadi bersegera. Jadi asalnya kapan kita bisa melaksanakan silahkan. Apakah di awal waktu, apakah di pertengahan waktu, apakah di akhir waktu. Ini berbicara fikih. Fikih itu berbicaranya adalah sah dan tidak sah. Kalau berbicara dari konteks tasawuf atau konteks memahaminya berdasarkan memahami hati tasiyah maka tentu yang lebih awal itu lebih baik dari pertengahan daripada yang terakhir. Tetapi ketika seorang menjalankan sholat di akhir waktu itu sudah sah selama belum keluar dari waktunya. Bahkan kalau di beberapa negara, misalnya di India, itu sholat asar di Afghanistan, Pakistan yang ada tantannya. Afghanistan, Pakistan yang punya negara yang ada tantannya di dunia itu, Ya. Itu mereka malam kalau sholat ya. asar itu lebih utama di akhir waktu. Ya, pernah ada kamu dari ya, Afghanistan di sini. Itu setengah empat masih ceramah aja dia cerita akhir. Kita mau udah sholat. Ketika dia tidur, Pak ini sudah jam jam lima ini, jam mau setengah enam. Oh iya, memang kami sholatnya jam lima atau setengah enam, gitu, sholat asar ini. Jadi asalnya adalah bahwa kemudian perintah itu tidak menuntut kita segera lakukan. Ya, tetapi ada momentum-momentum, ada waktu utama, ada waktu pertengahan, dan ada waktu yang mepet. Secara fisik, sah. Karena fisik itu teoritis mata-mata, bukan nilai. Tapi secara nilai tentu berbeda. Mereka yang menjalankan di awal waktu, di pertengahan waktu, maupun di akhir waktu fikih itu hanya sah atau tidak sah. Maka kalau orang berbicara fikih saja tidak sempurna. Karena sah dan tidak sah, sudah sah. Yang penting kadang-kadang minimalis saja, kalau bahasa minimalis. Sekarang umumnya orang mengerjakan ibadah itu minimalis. Kayak bikin rumah sekarang modelnya model minimalis. Itu yang penting sah. Kan bakatnya sampai sini doang gitu. Padahal sebenarnya kalau kita baca nilai, lebih baik maksimalis. Sesempurna mungkin. Memang secara fisik sah saja boleh. Ya, tapi konteks minimalis itu ya fikih memang standarnya. Tapi kalau konteks yang lain tentu kita berbicara tentang nilai. Yang keempat, al-amru bisyai'i amrun jisi. Perintah melakukan sesuatu adalah perintah dengan segala sarananya. Tadi, bahwa asal dari sebuah perintah itu wajib. Ketika Allah memerintahkan sholat, maka seluruh sarana-sarana untuk kita menjalankan sholat itu termasuk kategori yang wajib. Menyiapkan baju yang menutup aurat itu wajib. Ya. Mempersiapkan alat-alat kelengkapan sholat itu termasuk wajib. Karena tidak mungkin seseorang bisa menjalankan sholat perintah yang wajib tadi dengan baik jika kemudian alat-alat kelengkapannya tidak memadai. Tidak menutup aurat, tidak mungkin. Maka, melengkapi alat-alat kebutuhan untuk menjalankan sebuah kewajiban, itu termasuk wajib. Haji, alat kelengkapannya adalah dana yang memadai. Maka mencari dana yang memadai yang halal itu hukumnya wajib agar bisa menjalankan ibadah bukan sulit. Kemudian seluruh alat-alat kelengkapan yang menunjang terjadinya terlaksananya kewajiban tersebut maka itu termasuk juga perintah yang jika harus ada wali maka kehadiran wali itu wajib saksi juga demikian kalau tidak ada maka berarti tidak sah pelaksanaan ibadah tersebut Salat berjamaah. Kalau ada imam, maka hadirnya imam itu wajib. Menunjuk imam dalam salat berjamaah adalah hukumnya wajib. Karena salat berjamaah tanpa imam, ya tidak salat berjamaah namanya. Masing-masing. Meskipun barang-barang kami masing-masing. Nilainya ya tidak salat berjamaah. Jadi seluruh alat kelengkapan untuk kita menjalankan kewajiban yang merupakan apa dari perintah Allah dan Rasulnya maka status hukumnya adalah wajib berdasarkan kaidah al-amru bisyai'i amrun biwasa ini. Perintah terhadap suatu adalah juga perintah adalah seluruh alam alat kampanyenya. Wah, subhanallah, luar biasa. Jadi betapa luasnya cakupan usul fikih ini yang menjadi fondasi dari hukum-hukum atau produk-produk fikih. Produk fikih lahir dari usul fikih. Berkembangnya fikih adalah karena berkembangnya usul fikih tadi kaidah-kaidahnya. Dan kaidah-kaidah itu tentu membantu kita sekarang para ulama untuk mengistihadi produk-produk hukum yang baru. Permasalahan-permasalahan yang dahulu tidak atau belum terjadi di masa para ulama generasi awal. Yang terakhir, yang kelima, al-amru bi syai'in an bid'ihi. Perintah melakukan sesuatu berarti larangan melakukan sebaliknya. Jadi kalau kemudian perintah itu untuk hanya beriman kepada Allah, maka sebaliknya itu adalah sebuah larangan. Larangan untuk kafir, larangan untuk nifak, munafik, larangan untuk berbuat fasik. Karena untuk mencapai derajat mungkin, berarti harus meninggalkan seluruh sifat-sifat yang bertentangan dengan kita. Maka perilaku-perilaku kekufuran itu jelas merupakan larangan karena perintahnya adalah ya ayyuhallazina amanu aminu. Seluruh hal yang kemudian bertentangan dengan konteks keimanan seseorang maka itu adalah jelas dilarang karena perintahnya adalah untuk beriman kepada Seluruh hal yang kemudian bertentangan dengan keyakinan kepada Allah itu pada waktu yang sama adalah sebuah larangan. Karena ketika katakan Allah perintahkan beriman, berarti larangan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keimanan tersebut. Jadi lawan dari sebuah perintah adalah larangan. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, berarti Allah melarang sesuatu yang bertentangan dengan perintah tersebut komprehensif semuanya kaidah-kaidah ini. Jika kita baca dengan seksama, benar-benar bahwa ajaran Islam itu menghendaki sebuah kesempurnaan dari pribadi seorang muslim. Jadi kalau perintahkan sholat berarti seluruh hal yang bertentangan dengan sholat tidak boleh dilakukan. Ini baru tataran fikih. Bagaimana kalau tataran nilai? Seperti hal-hal yang mengganggu kekhusyukan, hal-hal yang kemudian bisa mengganggu konsentrasi sholat, hal yang kemudian bisa merusak dari nilai sholat, itu adalah sebuah larangan. Karena kita ingin melaksanakan kewajiban yang paripurna. Nah inilah bagi sekali sekalian makan awal, ada satu hal yang menarik di sini. Tadi pada awal dari kaidah al perintah, bahwa perintah itu asalnya adalah untuk menunjukkan yang wajib. Tapi jika perintah itu setelah larangan, maka dia hanya menunjukkan status hukum boleh. Ini hadis dari Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Kuntu hukum an ziyaratil kubur, fazuruha." Sesungguhnya aku melarang kalian menziarahi kuburan. Maka sekarang fazuruha, berziarah perintahnya datang setelah larangan. Awalnya Rasulullah melarang siapapun untuk melakukan ziarah kubur. Tapi kemudian ada perintah. Redaksinya perintah. Falguruha. Berziarahlah secara bahasa Arab. Dipahami bahwa itu adalah redaksi perintah. Nah, jika kemudian perintah itu datang setelah larangan, maka berubah status hukumnya dari asal perintah wajib menjadi hanya boleh. Nah, kalau kita tidak tahu dasar hukum itu, maka seolah-olah perintah ini kan wajib. Fazuruha, maka berziarah kubur itu hukumnya wajib. Padahal karena ini adalah bahkan nahi sebelumnya Rasulullah melarang, maka akan mengubah status hukum itu menjadi boleh dan jadi. Ya kita teliti nanti ayat atau hadis yang kemudian redaksi perintahnya muncul setelah larangan maka itu bergeser dari kaidah pertama pada amr untuk yang wajib tetapi menjadi hal yang mubah atau boleh. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Usul ini merupakan satu istihad prestasi yang terbesar dari para ulama Islam. Bisa dibayangkan kalau kaidah ini tidak tidak ada. Maka bagaimana kita bisa menarik kesimpulan dari redaksi Al-Quran dan hadis yang bahasa Arab sungguh tinggi. Banyak hal-hal yang tersembunyi dari bahasa Arab tersebut. Kita memahami bahasa manusia saja kadang salah menafsirkan ya, perintah orang, apalagi kemudian perintah yang maha kuasa atau perintah makhluk yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini membantu para ulama, terutama sekarang dalam konteks ya munculnya persoalan-persoalan baru, maka kemudian akan menjadi sebuah alat kelengkapan untuk menarik sebuah kesimpulan hukum. Maka produk-produk fikih yang ini mau tidak mau harus mengacu kepada kaidah-kaidah kaidah ini merupakan satu prestasi terbesar dari para ulama kita. Dan usul dahulu pengusung pertama kali adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ini sebuah jasa eh, prestasi yang gembira yang tidak ada tandingannya sampai kapanpun. Nah ini tentang perintah di seluruh redaksi berita yang mengacu kepada Al-Quran maupun hadis Rasulullah sebagai sumber utama dari hukum. Maka bisa dipahami berdasarkan itu apakah perintahnya adalah untuk wajib. Apakah perintah itu menuntut kita untuk mengulangi berkali-kali melakukan itu? Apakah perintah itu menunjukkan kita harus bersegera melakukannya dan tidak boleh menanggung nanggungkan Apakah kemudian perintah yang di diperintahkan Allah maupun Rasulullah itu menunjukkan sesuatu yang mudah ataupun tidak. Jadi ya kaidah-kaidah usul fikih yang banyak sekali kaidah-kaidahnya. Ini baru tentang menyentuh masalah perintah. Karena redaksi Al-Quran juga ada nanti tentang masalah larangan atau apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan an-nahi. Jadi seolah-olah kita sedang mempelajari membaca redaksi bahasa Arabnya Al-Quran dan Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untungnya kaidah ini sudah ada semua, jadi tinggal bukan berarti kita baca kurang, bahwa kaidah ini perintahnya untuk wajib ini. <laughs> sudah ada kaidahnya, jadi ketika baca ini perintah kira-kira. Ini larangan misalnya. Wal ya ya dina amanu la taqrabus sholata wa antum Ya orang beriman jangan kamu mendekati sholat ketika kami sedang mabuk. Wah ini gimana nih? Ini rezeki ini menuntut haram atau menuntut sesuatu yang lain. Atau ketika Allah berfirman, Fantashu ma'afau balaku, minyak misali makna, Rasulullah tawaruka. Nikahlah dari kalian wanita-wanita dua, tiga, eh dua, tiga, empat. Wajib kan itu beritanya di situ. Kelompok satu wajib itu pangkiru, jadi dua langsung. Gitu. Jadi harus dipahami perintah itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah bahwa fawahidatan. Tapi makna maka panggil perintah. Meskipun asalnya itu adalah perintah itu wajib. Tetapi nanti ada dalil-dalil yang lain yang mengembangkan dari status wajib itu menjadi statusnya hanya sunnah, statusnya hanya mubah, statusnya makhluk. Bahkan perintah nikah itu kan sesuai dengan objeknya, subjeknya. Kalau subjeknya tidak mampu maka bisa menjadi haram. Kalau kemudian dengan proses pernikahan itu justru terjadinya hal-hal yang mengundurkan dirinya ataupun orang lain dan lain sebagainya. Luar biasa, usul fikih ini merupakan acuan prestasi gemilang dari para ulama kita yang tidak pernah ditandingi oleh siapapun dan seluruh produk-produk dari kaidah inilah yang kemudian menjadikan alat kelengkapan para ulama sekarang untuk menentukan sebuah status hukum kontemporer permasalahan-permasalahan yang kemudian berkembang muncul dan lain sebagainya. Sebuah jasa, sebuah warisan yang agung dari para ulama kita karena mereka adalah ahli lughah. Mau tidak mau, al itu ya bahasa Arab akar seorang tentang bahasa merupakan pisah kunci utama di dalam seseorang melakukan ijtihad. Tidak bisa orang berijtihad tetapi dia tidak mengerti bahasa Arab Bukan orang Arab, tapi bahasa Arab. Ada orang Arab belum tentu ngerti bahasa Arab. Artinya bahasanya bukan berbahasa, tapi konteks bahasa Arab dari kaidahnya, grammarnya dan lain sebagainya. Nah ini ya, karena waktu yang terbatas, nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan berikutnya. Kita akan masuk pada nasi larangan, nanti ada tentang masalah al-ulum, masalah tradisi atau kebiasaan masalah al-maslahah itu kaidah-kaidah yang kemudian bisa membaca Al-Quran dan hadis itu dan bisa menarik kesimpulan hukum timbal yang tentunya memperhatikan kemaslahatan dari umat selaku subjek, selaku pelaku di dalam ajaran-ajaran Islam tersebut. Inilah Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat diberikan Allah satu hal yang kita banggakan dari para ulama kita. Senantiasa kita memohonkan mudah-mudahan mereka ya, mendapatkan pahala yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. kan kalau ada yang ingin kita diskusikan kita kembangkan. Tafadhol masyhuri. Ada yang ingin uh, memberikan masukan dan lain sebagainya. Sudah jam satu tapi masih boleh ya. Tempatnya bagus. Bebas tentang masalah ini atau yang lain. Ya, pagi silakan.